Setelah itu, setelah dihisab baru datang yang ketiga, al-iman bil jannah wan nar. Iman kepada jannah dan nar. Tentang adanya surga dan neraka. Bahwa kita mengimani bahwa surga dan neraka itu jelas ada dan sudah ada surga dan neraka itu. bahwa surga dan neraka ini jelas sudah ada. Al-iman bil jannah wan nar. Bahwa surga Allah sediakan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, dan neraka Allah sediakan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Ya ini harus kita imani bahwa itu sudah ada dan Allah sudah siapkan ini. Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah akan berikan jannah dan bagi orang-orang yang berbuat jahat, Allah sediakan neraka. Dan tentang ini, jannah tidak bisa digambarkan dengan kehidupan untuk senang dunia tidak bisa digambarkan. Kalau dalam riwayat disebutkan, malainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala qatar ala qalbil bashar." di ya, surga itu nggak bisa. Yang kita lihat di dunia ini enaknya segala macam nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dibandingkan dengan surga. Jauh eh, daripada itu. Meskipun namanya sama, umumnya ada di dalam Al-Quran disebutkan di surga itu ada buah delima. Di sini ada buah delima juga di, di dunia. Jelas tidak sama. Beda, karena alamnya juga berbeda. Ada disebutkan dalam Al-Quran tentang adanya pisang di dunia, eh, di surga. Di dunia jelas ada pisang. Tapi tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibandingkan. Karena berbeda alamnya. Dan banyak lagi yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran atau masalah air. Jangan airnya saja disebutkan dalam hadis. Kalau seandainya seorang minum air di surga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Seteguk dia minum air itu tidak akan haus selama-lamanya. Fil haus itu. Ini kan bedanya antara dunia dengan akhirat. Tentang pohon dan segala macam. Kemudian neraka juga begitu. Neraka jelas apinya berlipat ganda dari api dunia. Yang dikatakan dalam ayat, setiap kali hangus kulitnya kami akan gantikan kulit yang lain. Supaya dia merasakan azab. Di dunia, orang dibakar sedikit saja mungkin belum terasa seluruhnya. Bagian-bagian tertentu terasa. Tapi kalau di akhirat, telapak kaki dibakar, otaknya mendidih. Dijelas hadis yang sahih menyebutkan demikian. Menunjukkan syadidnya azab neraka, dahsyatnya azab neraka itu dan ini disediakan bagi orang-orang yang melanggar seperti disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi yang biasa tiap Jumat dibaca itu surah Al-Kahfi dianjurkan oleh Rasulullah dibaca setiap Jumat Al-Kahfi jadi bukan yakin yang dianjurkan tiap hari Jumat itu baca surah Al-Kahfi Dan surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman Inna atatna lizzalimina naran ahata bihim wa yugatu bima inkal muhli yashbil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami sediakan neraka bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ahata bihim surabiquha. Yang apinya itu mengelilingi dia. Dikepung dia oleh api. Wa itu setiap kali dia minta air, yughatu bima'in kal muhli yashbil wujuh. Maka diberikan air yang panas sekali. Yang begitu dia mau minum sudah hangus mukanya. Belum sampai dia minum hangus mukanya. Karena panasnya air itu. Bi'sa syarab wasa'at murtafaqa. Sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat kembali. Itu bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang masih melanggar ketentuan Allah, Allah akan sediakan demikian. Jadi mukanya belum sampai sudah hangus. Karena yang yang cepat merasakan dalam hal apa saja muka. Maka sering disebutkan muka. Seperti dalam masalah puasa, barang siapa yang puasa, Allah akan jauhkan mukanya dari api neraka. Berarti kalau kita bakar sesuatu, sebelum badannya terasa panas, muka dulu yang kena panas. Antum bakar apa? Di dapur umpamanya. Itu mesti yang terasa pak, muka dulu. Maka ini, belum terasa minum, muka ini hangus. Karena cepat sekali muka ini merasakan panas. Kemudian, dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Inna Allah la'ana al-kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira." يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 64 sampai 66 Allah menceritakan tentang orang-orang kafir sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah sediakan kepada mereka neraka yang panas mereka akan kekal abadan selama-lamanya La yajiduna waliyan wala nasira. Tidak akan mendapatkan wali. Arti pembela dan tidak mendapatkan juga penolong. Pada hari itu, di neraka itu, tuqallabu wujuhum finnar. Dibolak-balikkan. Bukannya itu di dalam neraka. Yaqulun, mereka berkata, Ya laitana ata'na Allah. Celaka kami, kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah? Kenapa dulu kami tidak taat kepada Rasul? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul? Kemudian di terusan ayatnya, dia mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya kami menyesal. Kenapa kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami? Sahadatana wa kubara'an orang-orang yang besar di antara kami. Dia taat. Bukan kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada Allah dan Rasul, taatnya kepada pemimpinnya. Kepada orang-orang yang dianggap tokoh oleh mereka. Dia taat kepada mereka itu. Atau anak sahadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kemudian mereka menyesatkan kami ya Allah. Kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, berikan mereka tuh azab dua kali. Bagaimana aku diazab, maka berikan mereka azab dua kali. Sudah, sudah nggak bisa lagi, karena penyesalan saja. Kenapa? Ya laitana ata'na Allah wa Rasulullah. Kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah. Ini Allah memberikan gambaran tentang penyesalan orang-orang yang berbuat zalim. Penyesalan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya penyesalan kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Ini penyesalan orang-orang yang demikian itu. Yang sudah memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, setelah kita meyakini tentang eh, iman kepada yang akhir, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada balasan uh, pada perhitungan dan jaza, kemudian iman kepada neraka, eh, surga dan neraka, maka ada beberapa hal yang mengiringi yang dikaitkan dengan masalah iman kepada yaumul Ba'ad yaitu iman kepada yang terjadi sesudah mati karena sebelum orang dibangkitkan oleh Allah diwafatkan dulu nah di sini dalam hadis-hadis diingatkan tentang adanya fitnatul kabar, karena umum manusia karena sekarang ini jelas kita melihat bahwasanya belum apa belum ada yaumul akhir tapi belum terjadi yaumul akhir. Yaumul akhir ini belum terjadi. Sedangkan kematian sudah jelas. Semua orang sudah banyak yang kita lihat di kubur. Maka diingatkan oleh Allah dan diingatkan oleh Rasul untuk melihat tentang adanya fitnatul qabr, adanya azab kubur itu. Kalau orang sudah meyakini tentang adanya azab kubur, maka ini jelas tentang adanya tentang azab neraka itu. Jadi di dalam hadis disebutkan tentang fitnatul qabr, Itu tentang pertanyaan dua malaikat dalam hadis disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asma. Karena Rasulullah SAW kala, "Ma min syai'in lam akun uridu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannati wan nar." فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا أن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته رواه البخاري ومسلم dari Asma bahwasanya Rasulullah SAW berkata tidak ada sesuatu melainkan sudah pernah diperlihatkan kepadaku. Jadi semua ini sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Akan jannah warna sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di makam ada di tempatku ini. Ini semua sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya kamu akan dikitnah, dikubur, akan diuji oleh Allah, dikubur. Dan fitnahnya itu seperti fitnah Masyarakat Dajjal. Kemudian akan dikatakan oleh malaikat kepada orang yang dikubur itu, kepada mayit yang dikubur, dikatakan, apa pengetahuanmu tentang rajul ini? Dia ditunjukkan pada waktu itu tentang Nabi Muhammad. Ma ilmu kabihadar rajul. Adapun orang yang mukmin, orang yang yakin, dia berkata, dialah Muhammad Rasulullah SAW. Yang telah datang membawa keterangan dan petunjuk. Kami mengikuti kami menjawab dan kami mengerti. Kemudian kata malaikat, sudah tidur kamu. Dengan baik. Sungguhnya kami sudah tahu bahwasanya kau yakin. Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, begitu ditunjukkan tentang Nabi Muhammad, la adri, aku tidak tahu. La adri. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar manusia berkata demikian, aku ikut berkata demikian. Kemudian diazab, setelah itu disiksa. Jadi setelah difitnah oleh kubur, dikubur ini, di, diazab oleh Allah. Dikatakan dalam hadis, yudrabu bimata'arif min hadis darbatan fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi ghaira taqalain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang tidak bisa menjawab tentang Muhammad Rasulullah, Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama, tidak bisa jawab dia tiga ini akan dipukul dengan pukulan yang besar sekali dari besi satu kali pukulan itu dia menjerit keras-kerasnya. Fayasmauha yasmauha man yali akan terdengar oleh yang orang yang dekat dengan dia. Gaya rasa kalian kecuali dua. Jin dan manusia tidak mendengar. Yang lain dengar. Dan Nabi pernah diperdengarkan oleh Allah. Dan ya, Nabi pernah melewati dua kuburan, kemudian Nabi mendengar sedang diazab orang itu. Orang ini bukan orang kafir, orang mumin, orang muslim sedang diazab. Jadi Nabi lewat di kuburan Madinah. Kemudian Nabi diperdengarkan oleh Allah bahwa dua orang ini sedang diazab. Kemudian Nabi berhenti. Nabi tanya kepada para sahabat, kamu dengar tidak? Tapi tidak dengar, karena tidak ada yang mendengar. Manusia tidak bisa mendengar tentang adanya azab kubur. Kalau manusia mendengar, semuanya beriman kepada Allah. Kalau semua mendengar azab kubur, semua beriman. Dia sengaja tidak diperdengarkan untuk menguji manusia. Dia yakin tidak kepada yang gaib. Jadi iman kepada gaib di sini pentingnya. Yakin dia tidak ada yang gaib. Ini masalah Ada kubur, masalah yang gaib bagi kita. Manusia tidak yang tahu. Gaib. Maka yuk minum, nabil, gaib. Beriman pada yang gaib. Ini pentingnya beriman pada yang gaib. Pada azab kubur. Kepada siksa kubur. Kepadanya ada neraka, adanya hisab. Ini semua gaib ini. Ini semua masalah gaib. Jadi kaitan iman kepada gaib. Pentingnya iman kepada yang gaib. Ini semua berkaitan dengan masalah yang gaib. Kalau tidak ada dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia tidak tidak lihat. Cuma datangnya dari berita Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah diperdengarkan itu, Nabi mengatakan, dua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Jadi diazab bukan masalah yang besar. Yang satu, kata Nabi, dia tidak menutup, tidak membersihkan diri dari kencing. Diazab. Yang sebab kencing. Dua-duanya muslimin. Diazab dengan sebab tidak membersihkan diri dari kencing. Jadi tidak membersihkan diri dari kencing, bisa dia kencing, dia tidak menutup diri, layak takir, Sampai terlihat kemaluannya. Sedangkan laki dengan laki melihat kemaluannya hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Perempuan dengan perempuan haram. Ya orang laki, ya orang laki tidak boleh sering melihat kemaluan Haram hukumnya. Makanya mandi berdua atau tidur berdua itu selimut tidak boleh dalam Islam. Haram hukumnya. Dia tidak membersihkan diri. Dia tidak menutup. Kemudian yang kedua, bermana layak tensi. Dia tidak membersihkan. Kalau tadi tidak menutup, waktu dia kencing, sehingga terlihat oleh orang lain ya dia tidak membersihkan diri tidak istinja, tidak cebok atau dia tidak menjaga pentingnya itu sampai terkena selangan, sampai dipakai untuk sholat terkena kainnya sampai dipakai untuk sholat dia membersihkan diri jadi, jadi azab dikubur kalau sudah diazab dikubur ya yang di sini jelas terkena juga siksanya nanti yang ke akhirat kan di kubur sudah diazab kemudian yang kedua ada pun yang satu lagi dia sering namimah. Namimah ini mengadu domba. Dia sering mengadu domba. Jadi membawa omongan itu oke orang berkelahi. Nah, ini namimah, namam. Dalam hadis yang lain disebutkan layar la jannah jannata namam, tidak akan masuk surga namam. Orang yang sering mengadu domba. Ya, tujuannya untuk terjadi perkelahian. Kalau orang memberi kabar sesuatu supaya dia orang itu islah, memperbaiki, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang sengaja niatnya itu supaya terjadi perkelahian. Niatnya dia sudah bertujuan untuk menghancurkan orang lain. Jadi niatnya sudah jelek. Ini nama mengadu domba. Itu diazab. Dan Nabi diperdengarkan. Hadis ini sahih. Itu menunjukkan tentang adanya azab kubur. Kemudian dalam ayat lagi. Dalam ayat. Waktu Allah mengisahkan tentang Fir'aun. Di dalam uh, surah 40. Kisah Fir'aun itu dalam surah 40 ayat 46. Surah 40 ayat 46 Allah berfirman, "An-naru yu'raduna غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب di neraka ditampakkan kepada mereka guduan wa asyiya pada waktu pagi dan petang wa yauma taqumu sa'ah dan pada waktu terjadinya hari kiamat. Maka masukkanlah keluarga Firaun ke sepedih-pedih azab. Ila asyadil azab. Jadi, annaru yuradun, para bupati menerangkan, bahwa dikatakan neraka itu ditampakkan, itu dikubur. Di neraka ditampakkan kepada Firaun itu dikuburnya. Di Firaun sekarang ini, semua orang-orang jahat sekarang ini sedang ditampakkan oleh Allah neraka itu kepada mereka. Guduan wa'asiyah. Dari ayat dan hadis itu menunjukkan tentang manusia itu diazab di kuburnya. Wa yauma taqumul nanti pada hari kiamat diazab lagi oleh Allah. Jadi orang-orang yang jahat itu di dunia setelah dia meninggal dunia diazab oleh Allah di alam kubur atau diistilahkan dengan alam barzah. Jadi manusia ini ada mengalami alam rahim dunia, alam dunia, kemudian alam barzah, baru alam akhirat. Nah, di alam barzah itu ditunjukkan tentang neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat. Dan disiksa terus, tidak berhenti. Disiksa terus sampai datangnya hari kiamat. Nauzubillah. Ini uh, penjelasan para ulama tentang masalah ini bahwa orang yang beriman kepada yomul akhir dia mesti beriman tentang ini, tentang adanya fitnah kubur dan tentang adanya azab kubur. Dan kita bisa ingat ini bahwa masalah-masalah ini terutama yang yang jelas dekat lah kalau saya ini, ini kan masalah eh, Yomul Akhir. Artinya kalau ada orang yang ingin beriman, ingin tahu benar-benar benda adanya hari kiamat, ingat ini dulu. Buat setiap manusia akan mengalami mati dan sudah dikubur sekarang ini kita lihat mereka itu. Kalau sudah dikubur, berarti akan dihisap oleh Allah. Baru kita naik ke tingkatan yang ini. Jadi kalau mungkin ada orang-orang yang awam belum paham, ingatkan tentang masalah ini dulu. Bahwa ilmu akhir jelas pasti adanya. Sebagaimana tentang adanya fitnah kubur dan azab kubur. Jadi kalau orang uh, sudah mengerti tentang masalah masalah ini, artinya beriman tentang yaumul akhir, beriman tentang adanya azab kubur, tentang adanya fitnah kubur, ya semakin hari mestinya kita semakin takut kepada Allah. Artinya bahwa kita pun akan mengalami yang demikian. Semakin kita berhati-hati uh, dalam hidup ini, kita berhati-hati bahwa semua akan dihisap oleh Allah dan setiap kita akan mengalami mati. Di kubur akan disiksa, e, bisa kita menjawab pertanyaan Allah atau kita ber, tidak beramal dengan sebaik-baiknya, di akhirat pun akan diazab oleh Allah. Makanya di antara doa Nabi yang sering Nabi baca di akhir setiap salat yang wajib, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Hadis ini sahih. Ya, Nabi berdoa, Allahumma Allah minawuka min azab jahannam. Ya Allah, aku berlindung pada engkau dari azab jahannam. Wa min azabil qabr. Dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat dari fitnah hidup dan mati wa fitnah dan masih masiihid dajjal dan dari jeleknya fitnah masih dajjal ya Nabi selalu dan para sahabat pun diajak oleh Nabi ta'awadu min azabil kabar Nabi berkata kepada para sahabat ta'awadu perlindunglah kalian dengan dari azab kubur ta'awadu ta'awadu Nabi ingatkan Wah, azab kubur itu pasti adanya maka setiap kita harus hati-hati karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia dan kalau seandainya Eh, ditakdirkan oleh Allah umur kita panjang, tetap kita tidak akan lepas daripada azab neraka. Jadi imma azab kubur wa imma azab benar. Dua ini tidak akan lepas. Jadi bagi orang-orang yang beramal baik dia akan mendapatkan nikmat. Bagi orang-orang yang beramal jelek dia akan mengalami siksaan yang luar biasa. Kemudian di antara doa yang Nabi ucapkan juga, Allahumma ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Artinya tetap. Kemudian orang-orang yang beriman akan ditetapkan oleh Allah. Jadi pada waktu ditanya nanti dikubur itu orang yang beriman akan ditetapkan bisa menjawab. Yang dikatakan Allah itu sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Nabi, kemudian Islam sebagai agama. Yang kita sering ucapkan Rabbi itu billahi Rabba, wabil Islami dina, wabil Muhammadin Nabiyya. Itu akan bisa menjawab bagi orang-orang yang beriman Allah akan tetapkan, dikokohkan oleh Allah. Dengan dasar hadis yang sahih yang dilakukan oleh Bukhari Muslim dan ayatnya tergantung dalam surah Ibrahim. Yusabbitullahu amanu Orang-orang yang beriman Allah akan tetapkan dengan perkataan yang tetap di dunia wal akhirat, di dunia di akhirat. Wallahu